An bin Abbas radhiyallahu anhuma. Terjemahnya Ibnu Abbas sudah kita terangkan sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha ketika mengutus siapa nabi Mu'adzan pada Mu'adz. Terlihat syarahnya ba'atha Mu'adzan artinya wajjahahu wa arsalahu mengutus wajaha wa arsala artinya mengutus ilal yaman ke yaman maksudnya ilal iklim al ma'ruf pada wilayah atau kawasan yang terkenal janubil jazirah al arabiyah di bagian selatan jazirah arabiyah semenanjung Arab daerah yang ma'ruf wilayah yang ma'ruf di sebelah selatan Jazirah Arab. Da'ian sebagai da'i ilallah diutus untuk menjadi da'i, mengajak orang Yaman untuk ibadah kepada Allah. Wawalian wa qadiyah sebagai wali, apa wali? Sebagai penyelenggara pemerintahan di Yaman. Wa qadiyan dan sebagai qadiyah. Wadhalika fi sanati ashrin minal hijrah Itu pada tahun 10 Hijriah Qala bersabda siapa Nabi lahu pada Mu'ad Saat itu Nabi berpesan kepada Mu'ad Apa pesannya? Innaka sesungguhnya engkau tak di akan datang engkau kauman pada suatu kaum min ahlil kitab dari ahlul kitab Siapa ahlul kitab itu? ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu fil Yamani aksar mim musyrikil Arab au aghlab. Karena jumlah mereka di Yaman itu lebih banyak daripada orang musyrik Arab atau mayoritas aghlab artinya mayoritas maka yang Nabi peringatkan kepada Mu'ad adalah yang akan engkau datangi adalah orang-orang ahli kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa? Mayoritas penduduk Yaman waktu itu adalah orang Yahudi Nasrani. Faliakun maka hendaklah ada Awalama tad'uhum pertama kalinya apa-apa tad'uhum yang mengajak engkau pada mereka ilaihi pada ma apa syahadatu an la ilaha illallah syahadat la ilaha illallah yang pertama kali harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah syahadat kalimat syahadah ya juzu boleh fi hari dalam lafaz syahadah apa ar-rafu rafa syahadatu ala atas annahu ismu yakun sebagai isimnya yakun atau isimnya kana muakharan yang diakhirkan syahadatu harakatnya lemah begitu marfu boleh begitu karena apa dia sebagai isim kana yang muakhar. Wa awwalu sedangkan lafaz awwalu awwala adalah khabaruha khabarnya yakun sehingga dibaca awwala khabarnya kana mansub awwala muqaddamun yang didahulukan awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha Ilallah. Wa yajuzul aksu. Boleh sebaliknya. Gimana? Awalunya sebagai isimnya yakun. Kemudian khabarnya adalah syahada. Sehingga bacanya faliyakun awalu ma tad'uhum ilaihi syahadata la ilaha illallah. Wa fi riwayat dan di dalam riwayat lain tapi maksudnya fi riwayatin ukhra di riwayat lain fi al Bukhari di dalam sahih Bukhari. Lafadznya ila ayyuwahidullah. Ila pada wahidu mentauhidkan mereka Allah pada Allah. Dakwahmu yang pertama kali supaya mengajak mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa inhum maka bila mereka ata'uka mengikuti mereka padamu lidzalika pada demikian itu apa maksudnya? Maksudnya adalah syahidu wangqadu lidakwatika mereka menyaksikan la ilaha illallah wangqadu lidakwatika dan mengikuti pada dakwahmu wa kafaru bima yu'badu min dunillah dan telah kufur pada semua yang disembah selain Allah. Tentunya ata'uka lidzalik. Karena dakwah pertama Nabi adalah mengajak mentauhidkan Allah. Artinya dia sanggup hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Kalau mereka sudah mengikuti itu, fa'alimhum maka memberitahulah engkau pada mereka maka berilah tahu mereka annallaha sesungguhnya Allah iftarada telah mewajibkan alaihim atas mereka khamsa salawatin lima salat fi kulli yaumin dalam setiap satu hari wa dan satu malam kalau mereka sudah sanggup meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah saja beri mereka tahu bahwa Allah telah mewajibkan mereka sholat lima kali dalam satu hari satu malam. Mana iftaradha maknanya adalah apa? Aujaba alaihim. Iftaradha alaihim maknanya aujaba alaihim, mewajibkan kepada mereka. Baik. Fa in maka bila mereka ata'uka mentaati mereka kepadamu lidzalika pada demikian itu apa maksudnya? Amanu bifardiyatiha amanu mereka iman bifardiyatiha dengan wajibnya salat lima waktu wa aqamuha dan menegakkan mereka pada salat lima waktu kalau mereka sudah mengikutimu artinya mereka percaya iman bahwa sholat lima waktu itu wajib dan mereka sudah mau menegakkannya fa'alimhum maka memberitahulah engkau pada mereka annallaha sesungguhnya Allah iftarada mewajibkan siapa Allah alaihim atas mereka sedekatan pada sedekah apa artinya sedekah di sini zakat aujaba alaihim az-zakah mewajibkan atas mereka az zakat pada zakat. Tu'khadu diambil apa zakat min aghniyaihim dari orang-orang kayanya mereka. Faturaddu maka dikembalikan apa zakat ala fuqaraihim atas orang-orang fakirnya mereka. Kalau mereka sudah iman dengan kewajiban salat lima waktu dan sudah mau menegakkannya, beritahu kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Fa'inhum ata'uka. Fa'inhum maka bila mereka ata'uka taat mereka padamu. Lidhalika pada demikian itu Gimana? Sudah mau mendatangkan zakat? Fa'iyaka Maka menghindarilah engkau Iyaka adalah kalimat tahdir Kalimat peringatan, warning Menghindarilah engkau Wa karaima amwalihim Pada lebih baiknya harta mereka Perhatikan di syarahnya Wa karaim Lafat karaim mansub alat tahdir karena tahdir. Nah, dia i'rabnya mansub karena apa? Kalimat tahdir. Jam'u karimah. Karaim adalah jamaknya kalimat karimah. Kata karimah. Apa itu karimah? Wahia khiyarul mali wa nafaisihi adalah harta yang paling baik dan paling berharga. Jadi kalau mereka sudah mau zakat jangan sampai hartanya, hewannya, ternaknya yang paling bagus yang mau ambil. Jangan. Yang paling berharga yang diambil. Misalnya kambing diambil indukan yang paling bagus atau diambil pejantannya. Jangan. Wattaqi da'watal mazlum dan takutlah pada doanya orang yang dianiaya. Maknanya adalah ihzarha berhati-hatilah engkau pada doanya orang yang mazlum waj'al bainaka wa bainaha wiqayah dan jadikanlah di antara engkau dan di antara doanya orang yang dianiaya wiqayatan pada pembatas tameng perisai caranya gimana bi fi'lil adl dengan mengerjakan keadilan wa tarkidz dan meninggalkan aniaya hindarilah doanya orang yang dianiaya prakteknya gimana? Adalah mengerjakan keadilan dan meninggalkan perbuatan aniaya. Fa innahu maka sesungguhnya domirnya itu domir apa? audanya domir atau kembalinya domir kemana? Doa? Bukan. Karena doa anas. Domirnya anas apa? Ha, bukan? Hu. Berarti hu di situ domir apa? Domir hal atau domir sya'an. Biasanya kalau kita menerjemahkan ya karena sesungguhnya gitu saja. Laisa tidak ada bainaha di antara doa. Nah, ini baru dhamirnya ke doa. Wa bainallah dan di antara Allah apa hijabun penghalang. Maksudnya apa? La tuhjabu anillah. Doa itu tidak dihalangi dari Allah. Bal turfa'u ilaihi fayakbaluha. Sebaliknya, doa itu diangkat ke, ke sisi Allah dan diterima oleh Allah. Akhraja, apa mana akhraja? Mengeluarkan atau meriwayatkan keduanya pada hadis ini. Maksudnya akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan atau dicantumkan oleh Bukhari dan Muslim di mana? Fis sahihain di dalam kedua kitab As-Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke wilayah Yaman da'iyan ilallahi wa mu'alliman sebagai dai dan sebagai pengajar di Yaman. Rasamalahul khuttah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi. Nabi menggambarkan, menetapkan metode, cara, langkah-langkah yang harus dia lewati dalam dakwahnya. Nanti bagaimana kamu dakwahnya? Fabayyana annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Yang pertama, Nabi menjelaskan kepada Muaz bahwa dia akan menghadapi suatu kaum yang ahli ilmu, ahli debat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Oleh Nabi diberi gambaran, siapa yang akan dia datangi? Yang akan dia datangi itu, keadaan orang yang akan dia dakwahi itu adalah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli debat yaitu orang Yahudi Nasrani liyakuna ala uhbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim tujuannya diberitahu begitu untuk apa supaya muad bersiap-siap bagaimana nanti cara dia berdebat dengan orang Yahudi Nasrani bagaimana cara dia nanti menolak syubhat-syubhatnya orang-orang Yahudi Nasrani. Ini namanya apa? Mengetahui kondisi orang yang akan didakwahi. Oh ini ahli ilmu nih. Oh, ini orangnya ahli debat nih. Berarti persiapan dia adalah apa? Bagaimana caranya nanti berdebat? Thumma liyabda fi da'watihi bil ahammi fal aham. Kemudian yang kedua, Nabi memberi dia batasan ketika dakwah mulailah dari masalah yang paling penting begitu. Yang paling penting dulu. Kemudian berikutnya mana lagi yang paling penting lagi? Apa yang paling penting? Pertama adalah Fayadu'un nasa ila islahil aqidah. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk memperbaiki, membenarkan akidahnya. Li'annahal asas. Karena akidah itu adalah dasar. Akidah itu adalah pondasi. Maka ketika berdakwah pertama kali misi dakwahnya adalah memperbaiki akidah. Kalau akidahnya sudah benar, kemudian melangkah lagi kemana yang paling yang paling penting. Faidan qadu lidzalika amarahum biiqamis shalah. Kalau sudah mau menurut diajak kepada tauhid, diajak kepada akidah yang benar, kemudian diajak untuk menegakkan salat li'annaha a'zamul wajibati ba'da tauhid. Karena salat adalah kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Fa idza aqamuha amara aghniya'ahum bidaf'i zakati amwalihim. Kalau mereka sudah mau menegakkan salat, kemudian mana lagi kewajiban ibadah yang paling besar adalah orang-orang kaya diperintah untuk mendatangkan zakatnya, menyerahkan zakat hartanya untuk siapa? Ila fuqaraihim untuk orang-orang fakir. Tujuannya apa? Muasatan lahum untuk membantu orang fakir wa syukran lillah dan syukur kepada Allah. Itu tujuan zakat. Yang pertama apa? Untuk membantu orang-orang fakir. Yang kedua adalah itu bentuk syukurnya kepada Allah diberi kelebihan harta, diberi kekayaan lebih. Summa hadzarahum min akhdi jayyidil mal. Kemudian dalam menarik zakat, Nabi memperingatkan Mu'ad jangan sampai mengambil harta yang paling baik. Li'annal al wasat karena yang wajib adalah menyerahkan harta yang tengah-tengah, yang sedengan. Bukan yang paling baik, bukan yang jelek. Jadi yang diambil bukan yang jelek, juga eh, bukan yang paling bagus. Yang diambil yang mana? Yang bagus. betul Yang bagus itu enggak jelek dan bukan yang paling bagus. Thumma hassahu 'alal wa tarkiz Kemudian Nabi mengajak perintah Mu'ad supaya berbuat adil dan meninggalkan aniaya li'alla yad'u alaihil madlum supaya dia tidak didoakan berat oleh orang-orang yang dianiaya wa da'watuhu mustajabah karena doanya orang yang dianiaya itu mustajab munasabatul hadis lil bab apa hubungannya hadis ini dengan bab dakwah kepada tauhid hubungannya adalah inna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu alla ilaha illallah bahwa syahadat atau tauhid itu adalah pertama kali yang harus didakwahkan. Kenapa? Karena yang paling penting, paling utama sebelum orang itu mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah, sebelum orang itu mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain, sholat, zakat, puasa dan seterusnya adalah memperbaiki akidahnya. Nah, kalau akidahnya rusak, akidahnya nggak benar, dia puasa, dia sholat, dia zakat, nggak ada faedahnya semua. Wa fihi irsalud du'ati Dalam hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya mengutus para dai untuk mendakwahkan tauhid. Maka jelas sekali apa hubungan hadis ini dengan bab dakwah kepada tauhid. Apa hubungannya? Hadis ini menunjukkan bahwa tauhid adalah tujuan dakwah yang paling utama. Tauhid adalah yang harus didakwahkan paling awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi seorang imam untuk mengutus dai-dai untuk mengajak kepada tauhid ma yustafadu minal hadis faidah yang diambil dari hadis ini masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah disyariatkannya mengutus dai untuk mengajak mentauhidkan Allah atau untuk mengajak memurnikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling pertama. Seseorang tidak diperintah puasa, tidak diperintah sholat, tidak diperintah zakat, tidak diperintah haji, tidak diperintah melaksanakan kewajiban-kewajiban lain sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Baru setelah dia mengucapkan la ilaha illallah diperintah kerjakan salat, kerjakan zakat, kerjakan puasa, kerjakan haji bila mampu. Wa hiya awwalu ma yud'a nas. Karena dia adalah kewajiban yang pertama, maka dakwah kepada manusia pertama kali yang diajakkan diperintahkan adalah mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah anna ma'na syahadati an la ilaha illallah bahwa maknanya syahadat la ilaha illallah adalah tauhidullahi bil ibadah mentauhidkan Allah dengan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah wa tarki ibadati ma dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Jadi konsekuensinya orang mengucapkan la ilaha illallah adalah sanggup meninggalkan ibadah kepada semua selain Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah. Yang keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadatain. Orang kafir tidak dihukumi Islam sebelum dia mengucapkan syahadah. Walaupun dia ditanya, kamu iman pada Allah? Iya. Kamu iman pada hari akhir? Iya. Tapi dia belum mengucapkan syahadat, belum dikatakan Islam. Tentu, begitu dia mengucapkan La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baru sejak itu dia dihukumi Islam annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Seseorang terkadang dia bisa membaca banyak ilmu tapi enggak ngerti maknanya la ilaha illallah. Terbukti banyak orang mengartikan la ilaha illallah itu la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Dan maknanya la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahlul kitab. Ada lagi yang paham maknanya la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya. Seperti orang ahli kitab. Mereka paham maknanya la ilaha illallah tapi tidak mempraktekannya. Maka ketika berdakwah dipastikan dulu apakah yang didatangi di sini adalah akidahnya sudah benar, orang-orang yang akidahnya sudah benar walaupun yang kita dengar, yang kita terima kabarnya ini adalah orang-orang Islam. Nah, terkadang orang Islam nggak tahu maknanya la ilaha illallah atau nggak ngerti prakteknya mengucapkan la ilaha illallah sehingga walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah masih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan syirik yang ke enam anna al alim laisat ka mukhatabatil jahil berbicara dengan orang yang ahli ilmu tidak seperti berbicara dengan orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Kalau orang yang ahli ilmu, ngerti ilmu ya tinggal ditodong dengan apa? Dalil. Kamu tahu kan ada dalil ini? Kamu tahu kan ada ayat ini? Kamu tahu kan ada hadis ini? Dan seterusnya. Tapi kalau orang yang bodoh, ditunjukkan dalil dia bilang aku nggak ngerti dalil. Ditunjukkan hadis aku ngerti hadis. Maka cara dakwah kepada orang yang berilmu berbeda dengan cara dakwah kepada orang yang tidak berilmu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muad bin Jabal gimana? Inna di kauman min ahli kitab yang akan engkau datangi itu adalah orang-orang ahli kitab, orang-orang yang berilmu. Dari sini juga ada faidah pentingnya seorang dai mengetahui kondisi orang yang akan didakwahi. Pahami bagaimana kondisi mereka, bagaimana karakter mereka. Dari situ dia bisa menetapkan saya akan masuk lewat celah mana. Saya akan masuk lewat pintu mana. Orang yang tidak paham dengan kondisi orang yang didakwahi, terkadang dakwahnya tidak tepat sasaran atau dakwahnya tidak menghasilkan karena apa? Dia nggak tahu akan masuk lewat mana. At-tambihu ala annahu yambaghi lil insan. Mengingatkan bahwa sesungguhnya wajib bagi manusia khususan ad-da'iyah secara khusus para dai ayyakuna ala basiratin min dinihi supaya betul-betul tahu, betul-betul paham dengan agamanya. Liyatakhallasu min syubuhatil musyabbihin supaya dia terbebas dari subhat-subhatnya orang-orang yang menyebarkan subhat Apa subhat itu? subhat itu kebatilan-kebatilan yang dibicarakan dengan retorika-retorika sehingga seakan-akan itu benar. Itu namanya subhat atau singkatnya subhat itu adalah dalih-dalih yang diperlihatkan seperti dalil. Caranya gimana? Wadzalika bil bil ilmi. Caranya adalah dengan mencari ilmu, belajar. Sehingga tahu, oh ini syubhat, oh ini dalil. Delapan, anna salata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Salat adalah kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang sembilan, anna zakata aujabul arkani ba'da salat. Zakat adalah rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Yang sepuluh bayanu masrafin min masarifiz zakat. Menjelaskan salah satu masraf. Apa masraf? Tempat penyaluran dari beberapa tempat penyaluran zakat. Ada berapa? Asnaf masrafnya zakat ada delapan. Salah satunya adalah orang-orang fakir. Wahumul fuqara. Mereka adalah orang-orang fakir wajawazul jawazul iktisari alaihi dan bolehnya memberikan zakatnya hanya kepada satu asnaf saja, satu sinfin saja, yaitu orang fakir. Boleh. Zakatnya hanya diberikan kepada orang fakir toh, Boleh. Jadi nggak harus zakat itu misalnya e, diberikan kepada delapan macam atau delapan golongan itu semua nggak Sebelas annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa biridha sahibihi. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling baik kecuali dengan ridhonya yang punya. Kalau yang punya ridho boleh nggak? Boleh. Mengambil yang paling baik. Sebaliknya, boleh nggak atau menyerahkan zakat dari harta yang jelek dengan ridhonya amil? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena zakat itu bukan hanya amil, zakat itu adalah haknya para mustahik. Amil tidak berhak memberikan kemurahan, nggak apa-apa kamu serahkan yang jelek nggak. Tapi kalau orang yang wajib zakat menyerahkan zakat yang lebih baik atau lebih banyak, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Itu hak dia. at tahziru minadh-dhulmi, mewarning, memperingatkan dari aniaya, jangan sampai aniaya wa anna da'watal mazlumi mustajabatun walau kana asiyah. Doanya orang yang dianiaya itu mustajab walaupun dia berbuat maksiat. Walaupun orang ini ahli maksiat, orangnya ini banyak dosa, bahkan orang ini kafir, doanya mustajab kalau dia dianiaya. Termasuk aniaya adalah apa? Mengambil zakat dari harta yang paling baik, mengambil zakat melebihi yang diwajibkan tanpa ridhonya pemilik harta. Itu adalah aniaya.